Zuhud di dunia. Yang kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yaitu tarku ma fau fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jamil Ulum Al-Hikam menukil satu ucapan yang boleh kuatkan ini marfu uh, mauquf sahih mauqufan zuhud adalah yang sudah kita baca tadi an yakuna ma fi yadillah awsaq minka mimma fi yadi engkau lebih percaya dengan apa yang ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya daripada apa yang sedang ada di tanganmu. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya zuhud di dunia tidak akan mungkin terwujud ya kecuali dengan seorang memahami dua hal yang pertama dia melihat dunia akan fananya dunia akan kerendahan dunia kemudian yang kedua dia melihat akhirat kekalnya akhirat, nikmat-nikmat di akhirat, abadinya akhirat. Ini ya khodibillah rahimun rahimakumullah. Di antara <coughs> perkara yang bisa mendorong kita untuk zuhud di dunia adalah dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu SAW yang menerangkan tentang keutamaan akhirat daripada dunia. Ada satu hadis yang khilaf para ulama tentang kesahihan hadis ini namun Syalban rahimahullahu taala yang saya tahu cenderung menguatkannya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas zuhudlah engkau di dunia ini maka niscaya Allah akan mencintai kamu. Dengan zuhud di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai engkau. Wazhad fima indan nas. Dan zuhudlah dengan tidak mengharap-harap ada yang pada di, di tangan manusia. Maka yuhibbakan nas, maka orang-orang pun akan cinta kepadamu. Qanifillah rahimun rahimakumullah Dari hadis ini Yang sekali lagi Kalau Alban rahimullah cenderung menguatkannya Ini menunjukkan Zuhud Di dunia adalah sebab di antara sebab Yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Wa bahbatullah ikhwanifillah rahimun rahimakumullah adalah Perkara penting saat kita cari Para ulama kita menjelaskan kata mereka laisa sya'an an tuhibba walakin asy an tuhabba laisa sya'an an tuhibba Allah walakin asy an yuhibbaka Allah perkara yang tertinggi yang dicari oleh kita bukanlah pengakuan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala semua orang mengaku cinta kepada Allah. Iya, sampai-sampai ada satu ayat dikenal dengan ayat mihnah, ayat ujian. Qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian ya dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayatul mihnah diuji. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyahid yang terpenting derajat tertinggi itu bukan kau mengaku cinta kepada Allah, tetapi antuhabba. Engkau dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. An Allah. Khalibillah Dan berdasarkan hadis yang tadi yang Syalbani rahimullah cenderung menguatkannya di antara sebab mahabbatullah di antara sebab cinta Ya Allah kepada hamba adalah ketika hamba tersebut zuhud di dunia. Namun ikhwan fillah rahimah rahimakumullah asy-syaitan ya tentunya tidak akan membiarkan hamba Allah Subhanahu wa taala zuhud di dunia ini. Di antara penjelasan Syirabi hafizahullah taala kata beliau "Asyaitanu yad'u ila al-baghi wa ila at-tatawul wa ila at-tafakhur bid-dunya." Ya ketika Allah memerintahkan kita zuhud di dunia lebih mementingkan akhirat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana rendahnya dunia dibandingkan akhirat. Beliau menyatakan dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Ya sebagaimana seorang yang sedang berkendaraan singgah di, di satu pohon berteduh, sesaat kemudian berangkat lagi menuju tempatnya, tujuannya. Tapi syaitan sebaliknya. Yad'u ilal bagi. bagi, ya, menyeru kita semua untuk berbuat lalim. Wailat tatawul menyuruh kita untuk saling berlomba-lomba. Wattafakhur menyuruh kita untuk senantiasa berbangga-bangga di dunia dengan dunia. Allah Subhanahu memerintahkan kita untuk zuhud. Syaitan menyuruh kita untuk ia berbangga-bangga berlomba-lomba dengan dunia. Kalau kata beliau rahimahullah كما قال كما قال الله تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ketahuilah kehidupan dunia ini hanyalah la'ibun walahun main-main, sia-sia, lalai. Iya, kata para ulama kita ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Kathir, Sa'adi, laibun yani bil abdan. Iya, main-main dengan badan mereka. Lahun yani bil kalbi, Kalbunya hati lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wazinatun Dunia ini hanyalah perhiasan. Wa tafahurun bainakum, berbangga-bangga di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad dan berbanyak-banyak anak dan berbanyak-banyak harta. Berkata Syekh Rahman Sa'di rahimahullahu taala wa hadha waqi'. Misdaq bukti akan ayat ini adalah kita lihat pada mereka menghibur dunia, orang-orang yang cinta dunia, ahlu dunia, Demikianlah keadaan mereka. La'ib. Walahun. Wazina. Watafahurum bainakum. Watakathurum fil amwal walaulad, Ini yang mereka lakukan. Mereka hanya bermain-main di dunia ini. Jauh dari ibadah kepada Allah. Lahun. Hati mereka lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berbangga-bangga dengan dunia yang mereka miliki. Yang mereka lakukan adalah berlomba-lomba, saling banyak harta dan anak. Ini ada pada mereka ahli dunia. Ini berita ikhwanillah rahiman rahimakumullah yang merupakan peringatan bagi kita semua. Jangan sampai kita seperti mereka-mereka ahli dunia. Permisalan dunia kata beliau eh, Allah berfirman kama ghaihin ajabal kufar nabatu seperti hujan yang dengan hujan tersebut tumbuh-tumbuhan pun membuat takjub orang-orang kafir summa yahiju tapi kemudian tumbuh-tumbuhan yang tadinya menakjubkan orang-orang kafir kemudian mengering fatarahu musfarra kemudian menguning summa yakunu hutama kemudian ia menjadi hancur yang tadinya dilihat indah Iya, menakjubkan mereka. Ternyata tidak ada artinya apa-apa. Ternyata yang awalnya indah kemudian menguning dan hancur. Itulah dunia. Wafil akhirati adapun di akhirat nanti adabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Adapun di akhirat nanti hanya ada dua. Imma adabun syadid seorang mendapatkan azab yang dahsyat wa imma atau kedua maghfiratun Allah wa ridwan dia mendapatkan ampunan dari Allah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala demikian kata Ibnu Katsir dari Sa'di rahimahullahu taala kata beliau <coughs> kata Abdurrahman rahman sadi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini kata beliau halul akhirah di akhirat nanti keadaan akhirat nanti. Ma yakhlu min hadain amrayn tidak akan lepas dari dua perkara, dua keadaan. Immal adzabus syadid. Di akhirat nanti itu yang kemungkinan pertama adalah azab yang keras, yang dahsyat. Siapa yang mendapatkannya? Qala fina di jahannam wa glaliha wa salasiliha wa hwariha. Adab yang dahsyat di neraka jahannam dalam belenggu neraka jahanam, rantai-rantai neraka jahanam dan kengerian yang ada di neraka jahanam. Liman kanat ghayatuhu wa muntaha matlabihi liman kanatid dunya ghayatahu wa muntaha talab matlabihi. Ini yang mendapatkan adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan puncak dari dirinya, tujuan utama dirinya, gaya, tujuan utama dia hidup, hidup, hidup adalah dunia, muntah matlabihi, ya akhir yang dia cari dunia adalah, adalah dunia. Mereka-mereka yang terancam dengan azabun syadid adalah orang-orang yang menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia. ya menjadikan akhir yang dia capai adalah dunia. Sehingga karena itu tujuan dia hidup di dunia ini. Kata beliau, "Fatajarra'a ada ma'asillah." Dia pun lancang untuk melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Iya, kan yang penting dunia. Yang penting mendapatkan dunia, senang di dunia. Lancang iya melanggar apa yang Allah haramkan. Bahkan wa babi bi ayatillah. Dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'an umillah dan mengingkari mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka-mereka yang mendapatkan adabun syadid adalah mereka-mereka yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Qala kata Syekh Rahman Asadi rahimahullahu taala wa amma maghfiratullah lisayyi'at wa izalatul uqubat wa ridwanullah Adapun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkannya siksa dari mereka. Ini akan didapat oleh orang-orang yang liman arafat dunia wasa'a lil akhirati sa'yaha. Ini akan didapat oleh orang-orang yang tahu hakikat dunia yang sudah kita bahas siang ini. Dia tahu tentang hakikat dunia, bagaimana keadaan dunia, bagaimana hinanya dunia, rendahnya dunia, dan dia jadikan dunia hanyalah sebagai tempat persinggahan menuju akhirat. Iya, dia menjadikan sebagai tempat tujuan hidupnya. Iya, mereka mendapatkan ampunan. Kata Syekh Rahman Sa'di rahimahullahu taala, "Fahada kulluhu mimma yad'u ila zuhdi fid dunya wa raghbah fil akhirah." Maka ini ikhwanillah rahimakumullah iya menyeru kita, memanggil kita iya untuk melakukan amalan zuhud di dunia ini dan mengharapkan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah Berkata Asy-Syarabi hafizahullah taala di lanjutan ucapan beliau, "Fahiya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun wa takatsurun." Iya, dunia ini tempat mereka-mereka bermain-main, lalai, berbangga-bangga dengan dunia. Iya, berlomba-lomba memperbanyak dunia Hadihi kulluha sifatul lammin. Ini semualah sifat-sifat yang merupakan celaan. Ayat ini sekali lagi berita sekaligus celaan bagi orang-orang yang melakukannya. Zammun di hadi dunia. Liya'rifal mu'minun as-sadiqun haqarataha wa hissataha wa dana'ataha Iya, ini celan bagi dunia ini. Sehingga orang-orang mukmin tahu orang-orang yang sadiqin, yang mukmin, yang benar-benar jujur keimanan dia tahu akan kehinaan dunia, rendahnya dunia. Fala yal'abuna ma'al la'ibin wala yalhuna ma'al lahin wala yatakabbaruna ma'al mutakabbirin wala yatafakharuna ma'al mutafakhirin sehingga orang-orang beriman itu tidak bermain-main di dunia ini sebagaimana main-mainnya mereka orang-orang kafir mereka tidak lalai dari zikir kepada Allah sebagaimana mereka lalai tidak bersombong dengan dunia sebagaimana mereka mereka bersombong-sombong dengan dunia dan tidak berbangga-bangga dengan dunia sebagaimana mereka mereka ia eh, ahlu dunia berbangga-bangga dengan dunia. Asy-Syarabi hafizahullahu taala menyebutkan kapan seorang bisa meraih sifat seperti ini. Selamat dari sifat-sifat tadi. Kata beliau, Al-muslimul ladzi yarjullah wad daral akhirah Nazi seorang muslim yang benar-benar mengharapkan Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Allah, keridhaan Allah, mengharapkan negeri akhirat nazi dia akan bersih dari sifat-sifat tadi. Iya, dia akan tidak akan bermain-main di dunia ini, tidak akan lalai dari zikir kepada Allah di, dunia ini, tidak akan berbangga-bangga di dunia ini, tidak akan berlomba-lomba memperbanyak dunia. Nazi, wa yurabbi nafsahu tarbiyatan sahihatan wa yatakhallas min hadhihi sifat dhamimah dan dia berusaha terus mentarbiyah dirinya mendidik jiwanya dirinya ia agar bisa selamat dari sifat-sifat tercela tadi iya dengan berusaha zuhud di dunia qala kata beliau wala yakunu kadzalik illa idza taqallah wa raqabahu wa arafa haqarata dunya wa hissataha <coughs> kata beliau seorang tidak bisa berbuat demikian tidak bisa lepas dari tadi bermain-main di dunia lalai di dunia iya berbangga-bangga dengan dunia memperbanyak dunia dia akan bisa lepas dari sifat-sifat tadi. Ya kecuali dengan tiga hal. Yang pertama apa? Idattaqallah. Jika dia benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tentang keadaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan akhirat itu apa? Khairu wa abqa. Allah Subhanahu wa taala mencela kita, mencela orang-orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat memang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iya dia tidak akan lebih mengutamakan dunia. Yang kedua adalah waraqabahu. Dia senantiasa memiliki muraqabah. Muraqabatullah yakni senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia tidak melihatnya. Walaupun tidak ada seorang makhluk pun melihat dia, Iya, hmm. tapi dia yakin Allah Subhanahu wa taala yarah. Allah melihat dia, mengawasi dia. Yang ketiga kata beliau rahimahullahu taala wa arafa haqarta dunya wa hissataha. Iya, dia benar-benar tahu meyakini akan hinanya dunia, rendahnya dunia. Takwa Allah, takwa kepada Allah muraqabatullah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang menampakkan dirinya zuhud, menampakkan dirinya tidak ingin dunia di hadapan orang, orang lain. Iya, tapi ketika dia sendirian, ketika dia bersama orang-orang yang tidak dikenal oleh teman-temannya, keluar asli. Dia tidak sadar. Teman-temannya mungkin tidak tahu, tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala ya Allah melihatnya. Muraqabatullah. Yang ketiga adalah apa tadi? Benar-benar tahu, meyakini akan hinanya dunia, rendahnya dunia. Khonibillah rahimana rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Abi Hafizahullah taala mengingatkan kita semua bahwasanya tidak ada gunanya seorang berbangga-bangga dengan dunia. Tidak ada apa-apanya nilai dunia yang kita miliki jika kosong dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang yang fakir yang tidak punya harta atau lebih miskin dari kita ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dia lebih tinggi derajatnya. Kata beliau, "Walimadza?" yatatawwalu bi dunia, dunya wa hiya la tazinu indallahi janaha badu ba'udatin ada apa mengapa kalian berlomba-lomba dengan dunia padahal dunia itu iya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak seberat sayap nyamuk pun satu sayap nyamuk pun tidak ada bandingannya dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala beratnya Iya, dalam hadis-hadis yang lain banyak. Ah, Rasulullah SAW menyatakan mau diu sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa fiha. Tempat cemeti seorang kalian di sorga. Tempat cemetinya. Pecut, cemeti. Tempatnya cemeti di sorga. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak ada apa-apa dunia. Untuk apa kalian berlomba-lomba dunia? Lima ya tatawwaru ala nas. Kenapa kalian berlomba-lomba Iya, yang lebih tinggi daripada manusia. Waqad yakunu insanun fakir. Laisa indahu syarmina dunia. Bisa jadi kata beliau seorang yang fakir, seorang yang miskin, tidak memiliki dunia sedikit pun. Wa anta indaka miliarat. Adapun kamu punya uang miliaran rupiah. Wa anta la tusawi na'lah. Ternyata kamu dengan sendalnya tidak ada apa-apa nilainya. Karena iya dunia yang kosong daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annaka mutakabbir, muta'alin, baghin mu'tadil. Karena dengan duniamu kamu menjadi seorang yang sombong, seorang yang tinggi hati, lalim, melampaui batas. Wahada adapun ini orang yang fakir ini dia mutawadi' dia tawadu kepada Allah, dia mukmin billah, dia mukmin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, wa yaqifu inda hududillah, dia berhenti, tidak mau melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kamu dengan kesombonganmu, dengan hartamu, ia melampaui batas, gampang melanggar karaman-karaman Allah Subhanahu wa taala. Lu bawakan satu hadis yang penting untuk kita fahami, kita ingat Kata beliau, "Walaqad marra rajulun farihun ala dabatin farihatin." Ada seorang lewat melintas yang mewah dengan memakai kendaraan yang mewah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'yukum fi Apa pendapat kalian tentang orang ini?" Kalau kata para sahabat Rasul sallallahu alaihi melihat melihat lahir orang ini. Kata mereka, hada hariyun bihi in khataba an yunkaha wa in qala yusma'alah wa in syaf'a yusfa'alah." Orang ini yang tadi lewat yang mewah penampilannya dengan memakai kendaraan yang mewah, orang ini sangat pantas sangat mungkin kalau dia mengkhidbah wanita langsung dinikahkan. Lihat orang mewah, langsung datang langsung, oh ya, patut. Gak mikir lagi. Wain qala ismalah. Kalau bicara orang langsung dengar ucapan dia. Wain syafaat ismalah. Kalau ngasih kata belece ngasih syafaat langsung diterima syafaat. Iya, orang percaya. Ini saya mau pinjam uang, Kata dia, kata orang kaya ini misalnya, ya pulan, ini teman saya ini pinjam uang, kasih uang, pinjaman. Yang lihat, oh yang ngasih syafaatnya seperti itu, mewah penampilannya, langsung dikasih. Terima syafaatnya. Rekomendasinya, kata belajarnya. Setelah itu, thumma marra insanun rasul hal. Rasul hayah. Lewat lagi satu orang yang sangat berlawanan keadaannya. Iya, sangat iya kusut keadaannya. Sangat iya tidak baiklah penampilan dia. Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'yukum fi Apa pendapat kalian orang yang ini? Kalau kata para sahabat, hada hariyun bih." In qala alla yusma'lah Wa in syafa'a la yusfa'alah. Wa in khataba la yunkah. Kalau orangnya ini sangat mungkin. Ya, kalau dia ngomong kayaknya kebanyakan orang tidak dengar dia. Iya, ngelihat penampilannya ngomong gak didengar orang. Wa in syafa'a, kalau kasih syafaat, kata bileci atau ngasih rekomendasi atau ngasih iya dia perantara orang, la yusfa'alah, gak diterima. Orang kayak gini jadi pemberi syafaat. Iya. Kemudian wain khotoba kalau mau menghitbah wanita layunkah Gak ada yang mau nikahkan dia dengan putrinya. Nah, ini kita kebanyakan kita demikian keadaannya menilai lahir seseorang Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza. Kembali ke mana hadza? Yang kedua. Orang yang kedua tadi yang penampilannya tadi seperti itu. Iya, yang pas-pasan, yang tidak mewah. Khairun itu lebih baik. Min mil'il ardi min dha. Lebih baik daripada ya serib sepenuh bumi orang yang semisal yang pertama tadi. Bukan satu. Ya. Orang satu ini, kata Rasulullah SAW, yang kayaknya penampilannya seperti itu keadaannya, itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang semisal yang mewah. Ya. Ini ikhwan Rahimah rahimana rahimakumullah. Kenapa demikian? Ada kata Rasulullah SAW, Inna allaha la yang duru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Antum ingat dalam kitab Riyadhus Shalihin ya di bab yang pertama Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat hadis ini tapi cuma sebatas qulubikum dikasih tambahan wa a'malikum. Iya. Rasulullah SAW menyatakan Allah tidak melihat bentuk muka kalian, jasad kalian, badan kalian. Iya, tetapi Allah lihat adalah kalbu-kalbu kalian dan amal-amal kalian. Ibnu Taimin rahimahullah taala berkata ketika mensyarah hadis ini, kata beliau rahimahullah taala, payuk min hala Diambil dari hadis ini faidah. Faidatun azimah, ada satu faidah yang agung. Wahya yaitu anna rajula qad yakunu la manzilatin 'aliyatin fid dunya. Ada seseorang yang mungkin di dunia dia punya kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi. Tetapi ternyata walakinnahu laisa qadrun indallah. Laisa lahu qadrun. Tapi ternyata di sisi Allah dia tidak punya kedudukan sedikit pun. Rendah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, وقد يكون ذا في الدنيا ذا مرتبة منحطة ada orang yang mungkin di dunia derajatnya rendah bahkan direndahkan orang iya tapi eh, walisalahu qimatun indarna tidak punya nilai di sisi manusia tapi ternyata wahwa indallah khairun min kathir mimman siwa ternyata di sisi Allah orang ini lebih baik daripada kebanyakan orang yang Semisal iya orang yang pertama tadi. Khawdabillah ke rahimakumullah. Ini sekali lagi yang menunjukkan kepada kita pentingnya iya mengutamakan at-taqarrub Allah, mengutamakan akhirat ya dibandingkan dunia. Bisa, bisa. <laughs> nah, ada sedikit lagi mungkin sebagai batas kita baca malam ini kitab ini. Kemudian juga Asy-Syarabi taala membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala Inna akhramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Syekh rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis yang tadi Beliau menyatakan li'anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa yanzuru ila syaraf wal jah wal nasab wal mal was surah wal libas wal marqub wal maskun kata beliau kata Ibnu Taimin rahimahullah karena Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah melihat syaraf, kemuliaan nasab seseorang. Tidak melihat kedudukan seorang di dunia. Tidak melihat harta seseorang. Tidak melihat bentuk rupanya, tidak melihat pakaiannya, tidak melihat kendaraannya, tidak melihat tempat tinggalnya. Iya, wa yang guru ilal qalbi wal amal. Tetapi yang Allah Subhanahu lihat adalah kalbunya dan amalannya. Ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, "Faida salahal salahu faida saluhal qalbu bainahu wa bain Allah azza wa jal wa naba ila Allah wa sara dzakiran lillah subhanahu wa ta'ala khaifan minhu mukhbitan ilai." Kalau seorang bagus kalbunya. Kalau seorang baik hatinya. Baik antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia senantiasa kembali kepada Allah. Senantiasa bertaubat kepada Allah. Senantiasa dia berzikir kepada Allah. Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dia senantiasa taubat, ya dia kembali kepada Allah, mengingat Allah, dia senantiasa takut kepada Allah, sehingga amilan bima yurdillah. Dengan sehingga amalan-amalan dia pun adalah amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalbunya bersih, baik, sehingga senantiasa bertaubat kembali kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, iya takut kepada Allah, sehingga yang dilakukan amal-amal itu senantiasa amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah. Maka orang seperti inilah kata beliau, "Fahala huwal karimu indallah." Orang inilah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimun rahimakumullah. Sampai sini kita baca kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya tidak baca semua karena melihat antum tidak pegang, sengaja saya lengkap-lengkap. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan mewakili kitab ini. Naam Allah a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Badai saja. Badai saja. Biasanya kalau satu TNN hmm. akan terus dilanjutkan lagi baru nanti sholat. Iya. Adan dulu. Adan sholat dulu baru Itu aja nang. Adan sholat dulu. Hmm. Pertanyaan jawab. Anda baca dulu aja. Oke. Siap dulu aja ya, kita salat dulu aja baru kita lanjut sebentar insyaallah. Jazakallahu khairan.